الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله sebelum كتاب mulai taklim كتاب في سورة hari ini dengan membaca kitab الترغيب والترهيب كريا الحافظ عبد العظيم المنذر رحمه الله تعالى ada uh, eh, ajakan dan himbauan kepada kita semua untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan ini mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah belum sampai satu pekan harus cuci darah dua kali maka tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ini saudara dari salah seorang ustaz. Ya. Maka mari kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah mengganti infak yang kita uh, keluarkan dengan yang lebih banyak. Nah, Baik, kita lanjutkan kitab At-Targhib wa Tarhib masuk pada bab ke-14 dari Kitabul Haji At-Targhib fi salati fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Baitil Maqdis wa Quba. Anjuran untuk salat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Baitul Maqdis dan Quba. Nah, maka berarti kalau bagi kita orang yang jauh, ya tentunya berarti anjuran untuk melaksanakan rehlah dinia, perjalanan religius, ya, perjalanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashaddu rihalu illa ila thalathati masjid tidak boleh kita menata perbekalan untuk perjalanan kecuali menuju tiga masjid. Di rehlah diniyah yang Jadi rehlah diniyah, perjalanan religius, ya, perjalanan yang berbau agama tujuannya untuk beribadah semata-mata, tidak diperbolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali menuju tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, maka dari sini kita tahu kesalahan banyak dari kaum muslimin ya mengadakan kantor rehlah perjalanan ya, menuju ya, kuburan-kuburan ya, yang jauh baik kuburan keluarga ya, ataupun kuburan orang-orang yang dianggap berjasa ini adalah suatu kekeliruan nah dan dari sini juga ketika dianjurkan untuk datang ke Masjidil Haram Nah, dianjurkan untuk datang ke Masjid Nabawi, maka berarti dianjurkan juga untuk kita mencari nafkah supaya mencari ongkos supaya bisa mengunjungi masjid-masjid tersebut. Maka di sini ya, mencari rezeki dengan tujuan untuk bisa datang ke Masjidil Haram, untuk supaya bisa haji, bisa umrah. Ini adalah suatu hal yang baik yang dianjurkan. Nah. Baik. يعني beberapa hadis yang dibawakan oleh al habib Abdul Aziz Al-Mundir rahimahullah ta'ala yang pertama yang sahih Qala عن ابن Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم قال صلاة في أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه مسلم والنسائي وابن ماجه dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun fi masjidi hadza suatu sholat di masjidku ini. Satu sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Afdalu lebih baik, lebih utama min alfi sholatin daripada seribu sholat di siwa. Nah, di siwa pada selainnya. Lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain illal masjid al-haram kecuali masjid al-haram. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah taala. Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan keutamaan salat di Masjid Nabawi bahwasanya salat di sana lebih baik daripada seribu salat di tempat lain Kecuali Masjidil Haram, Masjidil Haram lebih afdal, lebih utama. <clears throat> nah, disebut dalam hadis yang kedua, qala wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد illal المسجد haram. Wa salatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati salatin fi hadha. Ya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu salat di masjidku ini lebih utama daripada salat di masjid-masjid yang lain. Fima siwahu minal masajid di masjid-masjid yang lain. Illa masjid al-haram. Kecuali al-masjid al-haram. Dan sholat di masjid al haram itu lebih utama seratus kali. Yang lebih baik dari seratus kali di masjid ini. Masjid Nabawi. Yang berarti salat di Masjidil Haram lebih utama daripada salat di masjid yang lainnya seratus ribu kali. Ya, seratus ribu kali. seratus ribu kali. ya itu kira-kira berapa tahun? Ya, kira-kira berapa tahun? seratus ribu. Kalau 1080 dua tahun, nah, 83 tahun, tiga bulan, seberapa empat bulan. Nah, kalau 100 ribu tinggal dikalikan. Satu, sholat. Nah, ya padahal orang kalau umroh misalnya di Mekah empat hari, yang paling pendek, ya, di Mekah empat hari, empat hari, ya, bisa harus ya, sholat ya, 20, ya, lima kali, sholat waktu, kemudian sholat sunnah, ya. Nah, nggak apa-apa diperbanyak sholat sunnah di samping tawaf ya, di masjidil haram sholat sunnah ketika safar itu sebenarnya tidak apa-apa boleh-boleh saja Nabi SAW pun di tengah perjalanan juga demikian melaksanakan sholat memang ar-rawatib ya, ya, yang dijaga oleh Nabi SAW hanya qabliyah subuh sholat sunnah ya, yang diperhatikan oleh Nabi SAW yang paling diperhatikan adalah witir. Nah, jadi kalau mau memanfaatkan waktu di Masjidil Haram, salat-salat sunnah, baca Al-Quran dan sebagainya, salat yang paling utama dari semua amalan, yang salat yang paling utama adalah salat. Salat di Masjidil Haram lebih utama dari salat di tempat yang lain 100 ribu kali. Kalau dari Masjid Nabawi lebih utama 100 kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibn Hibban menambahkan yakni di Masjidil Madinah. Dalam masjid ini, ini lebih utama 100 kali di akhir hadis tadi, maksudnya di Masjid Al-Madinah. Ya, di Masjid Kota Madinah. Nah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala dengan lafaz Salatun di masjid hadha afdalu min alfi salatin di masjid siwahu min al-masajidi إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مئة صلاة dalam Musnad Al-Bazzar beliau meriwayatkan dengan lafaz bahwa Nabi SAW mengatakan salat di masjidku ini lebih baik daripada seribu salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram karena Masjidil Haram lebih baik seratus kali daripada salat di Masjid Nabawi. Baik. Demikian juga diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من min mi'ati alfi salatin bima siwa. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah bi sanadaini sahihain. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu salat di masjidku ini lebih utama dari seribu salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram dan salat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu sholat di tempat lain. Nah, demikian dalam riwayat Imam eh, riwayat Jabir dalam riwayat Imam Ahmad yang sahabat Jabir radhiallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah ibnu Zubair, kemudian ada sahabat Jabir tiga orang. Kemudian juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Al Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah rahimahumullah taala. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan salatun, dan Nabi saya telah mengatakan salatun di masjid ada khairun min alfi salatin di masjidwa illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di tempat lain di masjid yang lain. Kecuali masjid al-haram. Nah. Kemudian juga ada riwayat Al-Bazzar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang kelima, sahabat yang kelima yang meriwayatkan keutamaan masjid ini. Nah, Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana khatamul anbiya wa masjidi khatamu masajidil anbiya ahaqqul masajid masajidi ayyuzara وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام نعم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما نعم، زوج النبي ya, radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana qasamul anbiya. Aku adalah penutup para nabi. Wa masjidi dan masjidku adalah penutup masjid para nabi. Masjid Nabawi, masjidku ini adalah masjid Nabi yang paling terakhir. Nah, Ahakul masajid ayyuzar masjid yang paling berhak untuk dikunjungi, untuk diziarahi, wa tushaddu ilaihi rawahil dan dikencangkan kepadanya ar-rawahil rahilah dan nah, beban-beban yakni orang boleh bepergian jarak jauh kepadanya adalah Masjidil Haram dan Masjidi dan Masjidku. Yang paling berhak untuk didatangi adalah Masjidil Haram dan Masjid Masjid Nabawi, Masjid Masjidku, Masjid Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah. Kemudian Salat di Masjid salat di masjidku lebih utama dari seribu salat di tempat lain, di masjid yang lain illa al-masjidil haram. Kecuali masjidil haram. Nah. Jadi kalau dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha ada tambahan faedah bahwa Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi masjid yang lainnya. Nah, ya, nah, Masjidil Haram yang membangun pertama Nabi Ibrahim ya Masjid Kuba yang membangun para sahabat ya bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dikatakan masjid masjid Nabawi, ya masjid Nabawi. Kemudian yang berhak untuk didatangi, berhak untuk kita pergi kepadanya, bersafar kepadanya, dua masjid disebut disebutkan dalam riwayat al bazar yang sangatnya sahih li masjid al Haram dan Masjid Masjid Nabawi. Maka kunjungan-kunjungan ya, dunia yang lainnya itu tidak benar. Baik. Kemudian ya, hadis yang sahih selanjutnya yang keenam wa Nabi Sa'id Abu Sadam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'd nisa'i. Aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah sebagian istri beliau, salah satu istri beliau. Fakultu maka aku bertanya kepadanya, Ya Rasulullah, ayyul masjidaini usdi allazi ustisa ala taqwa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, mana di antara dua masjid ini yaitu Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Allazi ustisa ala taqwa yang dibangun di atas ketakwaan. فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا بمسجد المدينة رواه مسلم والترمذي والنسائي Ya Rasulullah, Abu Sa'id bertanya, Wahai Rasulullah, mana di antara dua masjid ini yang dikatakan dia dibangun di atas ketakwaan yang tersebut dalam surat At-Taubah. La masjidun bussisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Surat At-Taubah demikian Allah Azza Jalla menjelaskan masjid. Ya. Yang dibangun di atas ketakwaan itu benar-benar lebih berhak untuk engkau sholat padanya di dalamnya ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang suka bersuci. Jadi khilaf di antara para ahli tafsir tentang masjid tersebut. Apakah yang dimaksud dengannya adalah masjid Kuba ya, yang dibangun sebelum Masjid Nabawi atau Masjid Nabawi Abu Sa'id bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi dalil yang menguatkan pendapat bahwa masjid yang usbisa ala taqwa itu adalah masjid Nabawi, bukan masjid Kuba. Nah, ya, karena di sini Nabi SAW e, menjawab setelah dikatakan oleh Abu Sa'id, "Afadha kafan min hasa mengambil segenggam kerikil, kemudian melemparkannya ke tanah dan mengatakan, dia adalah masjid kalian ini. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu adalah masjidku ini, yaitu Masjidil Madinah, Masjid Nabawi, masjid yang ada di kota Madinah, bukan yang ada di Kuba. Kuba itu nama daerah. Ya, sekarang juga sudah masuk di Madinah, tapi dulu belum. Nabi SAW yang belum masuk Madinah, kampung tersendiri. Rawang Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Al Imam An Nasa'i rahimahumullah taala. Nah. Berarti bagaimana babnya anjuran untuk sholat. Ya, Babnya anjuran untuk sholat. Lafaz dari hadis ini. Ya, kalau sebelumnya tadi disebutkan pahala sholat di Masjid Nabawi. Ya, lebih baik daripada seribu sholat di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama. seratus kali daripada Masjid Nabawi. Berarti Masjidil Haram lebih utama seratus ribu kali daripada sholat di tempat yang lain, masjid yang lain. Nah, kalau di sini dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menunjukkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun, la masjidun ustisa Taala taqwa ahaqqu an taquma fi." Ya, masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu lebih pantas lebih berhak untuk engkau sholat padanya. Itulah ya anjuran Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi itulah yang lebih pantas untuk engkau laksanakan sholat padanya. Allah mengatakan Masjid Nabawi lebih pantas untuk kita sholat padanya. Maka itu anjuran yang nah, jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sholat padanya. Ya, untuk kita sholat padanya. Maka demikian, ya orang-orang yang datang ke Madinah, ya, Orang datang ke Madinah khususnya para lelaki, ya, khususnya para lelaki, jangan kemudian ya bersantai-santai di tidur di hotel berbintang lima saja, ya. Nah, jadi bintang empat, bintang tiga, nah, yang ada di sekitar masjid Nabawi. Jangan malas, ya, nah, Masjidun usisa ala taqwa ahakku an taquma Lebih berat untuk kita sholat padanya, yaitu Masjid Nabawi. Anjuran untuk sholat dan keutamaan sudah jelas. Sholat di sana lebih baik dari seribu sholat di masjid yang lainnya. Ya. An-Nasai rahimahullah taala, Imam An-Nasai rahimahullah meriwayatkan dengan lafaz تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء فقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا Al-Imam An-Nasai nah, meriwayatkan dengan lafaz ada dua orang yang berselisih pendapat tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama pembangunannya. Maka orang yang pertama mengatakan itu adalah Masjid Kuba. Orang yang kedua, sahabat yang lain, sahabat yang kedua mengatakan itu adalah Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi. Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan menengahi dan menunjukkan yang lebih benar dengan mengatakan huwa masjid hadza. Masjid itu adalah masjidku ini. Di Masjid Nabawi, masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama. Untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih berhak untuk dilaksanakan salat padanya. Meskipun nanti salat di Masjid Kuba ada juga keutamaannya tersendiri. Tapi kalau penafsiran dari ayat ya surat At-Taubah la masjidun la masjidun usbita ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma bi ya tafsir nabawi ya telah datang penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat-riwayat ini tadi huwa masjidi hala itu adalah masjidku ini nah Kemudian Imam Al-Munziri rahimallahu mengatakan wa Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ikhtalafa rajulan fil masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa فقال أحدهما هو مسجد المدينة وقال الآخر هو مسجد قباء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو مسجدي هذا رواه ابن حبان في صحيحه Nah, kalau dari tadi dalam riwayat Al-Imam An-Nasai ada yang seolah-olah Nabi SAW sedang hadir di majlis perselisihan pendapat di antara dua sahabat kalau dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan. Yang lebih ya, jelas lagi ya, dari sahabat yang lain Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ada dua orang berbeda pendapat tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Salah satu dari keduanya mengatakan itu adalah Masjidul Madinah. Yang lain mengatakan itu adalah Masjid Kuba. Fa'atau Rasulullah. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi Demikian para sahabat dan ini adalah kenikmatan buat mereka. Ya, kenikmatan buat mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah, ketika terjadi perselisihan mereka bisa datang langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dan itu tentunya juga dan sikap yang baik yang harus kita tiru. Kalau ada perselisihan jangan dibiarkan perselisihan itu meskipun dalam bentuk permasalahan ilmiah, segera cari solusinya, jangan diam-diam saja, jangan merasa benar sendiri. Nah, ya. Datang kepada alim, datang kepada ulama, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasalu ala zikri kuntum la Maka mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa masjidi Masjid itu adalah masjidku ini. Baik. Riwayat selanjutnya yang sahih yang kedelapan وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW mengatakan, Lama kharagha Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam min bina'i baitil maqdis. سأل الله عز وجل ثلاثة hukman يعطيه hukmahu wa mulkan la لا li ahadin min ba'di وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة نعم Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ketika Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wasallam selesai membangun Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Yang pertama, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya kebenaran hukum hukum yang cocok dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada seseorang yang datang ke masjid ini yaitu Masjidil Aqsa Baitul Maqdis tidak ada seseorang yang datang ke masjid ini dan tidak ada niatan pada dirinya kecuali untuk sholat padanya kecuali akan keluar Nah, dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adapun dua perkara yang pertama maka telah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi assalam. Wa arju dan aku pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya yang ketiga. Hadis ini sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan ini lafaz Ibnu Majah rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Hibban juga Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dengan lafaz yang lebih panjang Nah, lagi ada cerita yang lain lagi. Nah, jadi yang sesuai dengan bab yaitu bab keutamaan salat Masjidil Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadis ini membicarakan tentang Masjidil Aqsa. Bahwa keutamaan salat padanya orang yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niatan kecuali untuk salat keluar dari masjid itu diampuni dosa-dosa dia semuanya. Ya, diampuni dosa-dosa dia semuanya. Nah, ini juga keutamaan yang besar yang bagi masjid Al-Aqsa. Ini Itu doa Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman setelah selesai membangun masjid atau membangun Baitul Maqdis Masjidil Aqsa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama agar tepat ketika menghukumi atau menghakimi di antara rakyatnya yang berselisih. Ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun juga memuji Nabi Sulaiman. Nah, ya. Ya, memuji Nabi Sulaiman. ya wa Dawud wa Sulaiman id yaqumani bil ardi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihi shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa wa kullan atayna hukman wa ilma itu dari Allah Subhanahu wa taala nah ya dalam surat al-anbiya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian dan ingatlah cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya menghakimi tentang sawah ya areal tanaman ketika padanya eh, ada kambing-kambing dari orang yang berternak kambing yang merusaknya. Kemudian mereka berselisih, datanglah mereka kepada Nabi Daud. Nabi Daud menghukumi suatu hukum. Ya, kalau dalam Islam yang seperti itu, kalau siang, ya, siang itu kewajiban menjaga kebun, ladang, sawah dan sebagainya itu kewajiban pemilik ladang. Jadi kalau ada kambing, ya kawanan kambing injak menginjak-injak padi misalnya. Kalau siang hari yang disalahkan dalam Islam bukan yang punya kambing, tapi yang punya kebun. Kalau malam hari, kewajiban orang yang punya ternak mengandangkan ternaknya. Maka kalau malam hari, kambingnya kelayaban, ya, merusak sawah ladang, yang disalahkan yang punya kambing. Nah, dalam Islam. Nah, Nabi Dawud menghukumi sesuatu, maka kemudian datang lagi mereka kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian menghukumi hukum yang berbeda. Kalau taruhlah mungkin yang Nabi Daud menyalahkan pemilik kambing, ya Nabi Sulaiman, ya menyalahkan pemilik sawah yang tidak menjaga sawahnya di siang hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Hamna Sulaiman." Maka kami berikan pemahaman yang benar kepada Nabi Sulaiman. Ini hukum yang benar adalah hukumnya Nabi Sulaiman. Ini dikabulkan doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki kemampuan mendapatkan ilmu sehingga ketika menghakimi menghakimi dengan cara yang benar sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy Nah. Kemudian yang kedua doa Nabi Sulaiman ya agar Allah memberikan kepadanya kekuasaan yang tidak akan diberikan, tidak akan dimiliki oleh satupun raja setelah beliau alaihi salam. Ini juga telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat datang jin yang menggoda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicekiklah ya ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi mengatakan saya dapati rasa dingin dari air liurnya. Kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, saudara Nabi Sulaiman, ini saya akan aku ikat di tiang Masjid Nabawi sehingga anak-anak di Madinah bisa melihatnya. Nah, tapi karena Nabi Sulaiman sudah demikian berdoa kepada Allah dan memiliki kekuasaan, sehingga dari kekuasaan itu bisa mengatur ya, jin, mengetahui bangsa burung, bahasa burung dan mengatur mereka. Ya. bisa SAW tidak bisa, ya, tidak bisa ya, memiliki kekuasaan kepada jin ya, seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nih, mulkanlah yang bagi di ahadin bin ba'di. Ya, Kemudian yang ketiga keutamaan dari Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bahwa orang yang um, datang ke masjid itu tidak menginginkan kecuali sholat keluar dari um, masjid itu dalam keadaan bersih dosa-dosanya. Itu keutamaan Masjidil Aqsa bahwa sholat di sana menggugurkan dosa. Ya, sholat di sana nah, menggugurkan dosa. Nah, ya, saya sudah sekian dulu sampai di sini. Belum kita baca tentang keutamaan Masjid Kubah. Insya Allah di cuma yang akan datang kita sebutkan. ujian kita ini. Allahu Akbar. قال قوم من